Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wassalam Akhwafillah wal akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah mempelajari tentang pembatal-pembatal sholat. Dan dalam mempelajari pembatal-pembatal sholat, Maka kita pun harus mengetahui Gerakan gerakan dalam sholat Yaitu lima gerakan di dalam sholat. Ini perlu kita ketahui sebelum kita mengetahui lima eh, sebelum kita mengetahui pembatal-pembatal salat. Man yadhkur li al-harakat fi salat al-khams? Siapa yang bisa menyebutkan lima gerakan-gerakan di dalam salat? Man yadhkur li al-harakat fi salat al-khams? نعم ما أعرف Yang pertama yang diharamkan, gerakan yang diharamkan. Eh, al-ula muharramah. Harakah muharramah, misal. Contohnya, Pak. Hmm. الأكل والشرب والضحك والحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة itu makan, minum, begitupun gerakan-gerakan yang banyak yang berturut-turut dan dilakukan tanpa ada kebutuhan pada gerakan tersebut. الثاني gerakan yang dimakruhkan, makruh. Ya. Harakah makruha. Yang kedua, gerakan yang dimakruhkan. al الحركة القليلة لغير حاجة yaitu gerakan yang sedikit dan dia tidak butuh pada gerakan tersebut. Naam, salis, Yang mubah. Gerakan mubah. Al-harakah al-mubahah. Ya. وهي الحركة التي لحاجة yaitu yang ketiga gerakan yang dibolehkan dan nah. gerakan yang dibolehkan ini yaitu gerakan yang dilakukan karena butuh pada gerakan tersebut yang keempat mustahab haraka mustahabbah gerakan yang berikutnya gerakan yang mustahab wahya الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة Nah. Yaitu gerakan yang terhenti padanya kesempurnaan solat seseorang. Kesed al-faraj, misalnya. Seperti apa? Seperti menutup celah di dalam saf. Al-khamis yang diharuskan diwajibkan. Harakah wajib, al-harakah التي يتوقف عليها صحة الصلاة. Adapun gerakan yang terakhir adalah gerakan yang wajib. كإزالة النجاسة مثلا yaitu gerakan yang terhenti padanya sahnya salat seperti apa seperti menghilangkan najis Fatih Allah alaik mubtilat as-salat man yadhkur li mubtilat as-salat pembatal-pembatal salat siapa yang bisa menyebutkannya as-salat na'am mubtilat as-salat الأول الأول يتكلم الكلام العمد مع العلم والذكر يتكلم عالما تحريم الكلام في الصلاة وذاك لا ناسي فالصلاة باطلة الثاني الثاني يضحك انتظر نعم yang pertama dia berbicara di dalam salat dan syarat-syaratnya apa yaitu dia sengaja pertama sengaja kemudian dia tidak lupa dalam salat dan dia e, mengetahui bahwasanya e, sol, e, apa e, berbicara dalam salat itu itu membatalkan salat الثاني ثانية يضحك berhak الأكل والشرب نعم yang ke, yang berikutnya makan dan minum يضحك الضحك نعم yang berikutnya yaitu tertawa ينشرب من من القبلة أو التفات من القبلة نعم eh, berpaling dari arah kiblat هو التفات eh, الالتفات الكثير عن القبلة نعم, نعم. والحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة نعم berpaling dengan berpaling yang banyak dari arah kiblat atau perbuatan yang نعم خروج شيء من قبل والدبر قلنا انتقاض الطهارة نعم وغيره kemudian batalnya طهارة atau wudu كذلك انكشاف العورة انكشاف العورة وهذا يحصل kemudian في الغالب yang berikutnya apa terbukanya aurat عندما يصلي الآن وهو يلبس يعني قميص أو بنطال نحن لا نتكلم عن صحة لبس البنطال أو كذا نحن نتكلم عن إذا انكشف الآن مؤخرة الرجل انكشفت وبان بان شيء من السوأتين فالصلاة هنا إذا انكشف وغطى مباشرة فالصلاة صحيحة وإن انكشف ولم يغطي فالصلاة باطلة نعم Begitupun terbukanya aurat ini bisa membatalkan sholat Yaitu kita dapatkan sekarang misalnya ada seseorang yang dia memakai pakaian Yaitu pakaian kaos misalnya Kemudian ketika dia melaksanakan sholat Yaitu auratnya Yaitu di belakang Misalnya kelihatan di antara uh, apa uh, Duburnya itu misalnya uh, Itu kelihatan Maka uh, kalau dia langsung menutupnya Menutup uh, auratnya tersebut maka sholatnya sah akan tetapi kalau dia membiarkannya tidak menutupnya maka sholatnya itu batal فتح الله عليك أسباب سجود السهو ما هي أسباب سجود السهو kemudian yang berikutnya yaitu sebab-sebab sujud sahwi نعم كم هي باختصار Berapa eh, jumlahnya sebab-sebab sujud sahwi? Salah satu aksar. Nah, Salah Tarjum. Al-awwal Yaitu ada tiga. ثلاثة الأول الزيادة الزيادة Yang pertama adalah menambah. والثاني النقص النقص Yang kedua mengurangi. والثالث الشك الشك Dan yang ketiga adalah ragu. فإذا تعمد الزيادة في الصلاة Jikalau dia sengaja menambah di dalam solat, فالصلاة maka solatnya باطلة باطل نعم مقصرة. وإذا زاد في الصلاة ناسيا فالصلاة صحيحة لكن يجب عليه متى تذكر أنه في الزيادة أن يقطع هذه الزيادة نعم Jadi tadi kalau sengaja menambah solatnya batal. Akan tetapi kalau dia lupa dalam tambahan tersebut, maka setelah dia mengingat tambahan tersebut bahwa dia sudah menambah dalam solat, maka wajib baginya untuk segera apa menghilangkan tambahan tersebut. الثاني النقص النقص وقلنا النقص هنا إما أن يكون للأركان أو للواجبات فنقص الركن حكمه نعم Kemudian yang berikutnya adalah mengurangi dan pengurangan dalam solat ini baik itu dalam rukun maupun dalam wajib-wajib solat. فإذا ترك ركن من أركان الصلاة فالصلاة Kalau dia meninggalkan rukun daripada rukun-rukun solat, maka solatnya فالصلاة هنا solatnya di sini إذا meninggalkan ترك ركن ها إذا meninggalkan ترك rukun. ركن من أركان الصلاة فالصلاة باطلة لابد أن يأتي بهذا الركن وبما بعد الركن نعم Kalau dia tidak eh, dia tidak melakukan rukun tersebut, maka dia harus melakukan rukun tersebut. Dia mengulangi rukun tersebut. Kemudian dia melaksanakan sujud sahwi. وإذا ترك واجب Kalau dia meninggalkan yang wajib, وانتقل من مكان هذا الواجب لا يرجع إليه ولكن يسجد للسهو والصلاة صحيحة إذا كان ساهيا نعم ya, kalau dia mengurangi pada eh, wajib, wajib salat, maka ketika dia berpindah dari wajib tersebut, maka dia tidak kembali kepada wajib salat tersebut. Akan tetapi apa? Dia harus sujud sahwi. الثالث الشك الشك Yang ketiga adalah ragu. وذكرنا أن الشك ينقسم إلى قسمين Dan kita telah menyebutkan bahwa ragu terbagi menjadi dua, داخل العبادة yaitu masih dalam keadaan beribadah وبعد الفراغ والانتهاء من العبادة dan setelah selesai melaksanakan ibadah فبعد الفراغ والانتهاء من العبادة قلنا لا يلتفت إليه إطلاقا setelah melaksanakan ibadah maka dia tidak menoleh sedikit pun kepada keraguan tersebut لأن عندنا قاعدة karena kita memiliki kaidah كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا setiap keraguan datang setelah melaksanakan ibadah, maka kita tidak menoleh sedikit pun kepada keraguan tersebut. القسم الثاني Bagian yang kedua, أن يكون الشك داخل العبادة yaitu keraguan terjadi masih dalam melaksanakan ibadah. فهذا ينقسم إلى قسمين قليل الشكوك وكثير الشكوك dan ini terbagi menjadi dua yaitu, كثير الشكوك لا يلتفت إليه yaitu orang yang banyak ragunya maka dia tidak menoleh kepada keraguan tersebut sedikit pun وإن التفت إلى الشك فهو آثم dan dia kalau menoleh kepada keraguan tersebut keraguan yang banyak tersebut maka dia berdosa قليل الشكوك adapun orang yang dia sedikit ragunya يبني على ما ترجح لديه maka dia membangun ibadah- ibadahnya di atas yang paling berat baginya yang paling kuat baginya tarajjah ladaiha annaha arba'ah kalau dia menguatkan dalam salatnya bahwa dia sudah melaksanakan empat rakaat yaj'alha arba'ah wa sahw maka dia menjadikan salatnya itu empat rakaat kemudian di akhir salatnya dia harus sujud sahwi tarajjah ladaiha annaha thalathah adapun kalau dia ragu-ragu kemudian dia merojihkan bahwasanya dia sudah melaksanakan tiga rakaat maka dia menjadikan solatnya tersebut tiga rakaat kemudian menyempurnakannya empat rakaat kemudian setelah itu dia sujud sahwi adapun kalau dua-duanya keraguan tersebut itu sama dan dia tidak bisa menguatkan dari keduanya tersebut maka dia membangunnya di atas yang sedikit بهذا ولله الحمد مررنا على أكثر المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في الصلاة وزدنا عليها شيء نعم demikianlah kita sudah menyebutkan beberapa perkara eh, menye- sudah menyebutkan perkara-perkara yang, yang sangat banyak yang terdapat di dalam kitab Durus Mihmah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Bas dan kita sudah menambah sedikit dari eh, buku beliau tersebut. فنريد منكم بارك الله فيكم للجميع سواء كان من يحضر معنا هنا من الرجال او من النساء او من يحضر معنا عبر الاذاعه يعني في الخارج فنريد من الجميع ان نتعاون في حل الاسئله الموجوده في المذكره فماذا تصنع؟ نعم. Jadi ikhwas sekalian, begitupun yang mendengarkan Radio Roja, eh, kita sama-sama tolong menolong, yaitu apa kita mengisi apa? Kalau yang ada bukunya, yaitu mengisi soal-soal yang ada dalam makalah ini. تحل الأسئلة الموجودة في المذكرة من أول المذكرة إلى يعني الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والدروس المهمة يكتب الاختبار يحل السؤال الذي تعرفه اكتبه Nah, di dalam uh, kumpulan materi yang sudah dibagikan kepada antum, ini ada uh, eh, sul wadul arba dan durus muhimmah. Uh, dalam kumpulan materi ini sudah disediakan soal-soal dan uh, diharapkan kepada jamaah sekalian yaitu untuk mengisi sesuai dengan uh, kemampuannya. Walaupun mungkin uh, durus apa uh, wadul arba belum dipelajari, belum sepenuhnya dipelajari, mungkin kata saya diisi sesuai dengan kemampuannya. Begitupun durus muhimmah yang kita sudah pelajari ini diisi sesuai dengan kemampuannya. مع حفظ هذه الأشياء التي يعني أرشدنا إلى حفظها Begitupun eh, kita menghafal di dalam eh, makalah atau kitab yang eh, kita sudah bagikan eh, apa yang kita sudah eh, apa eh, beri petunjuk tadi, معنى شهادة أن لا إله إلا الله yaitu apa yang dihafal yaitu makna syahadat la ilaha illallah, تعريف التوحيد pengertian tauhid, وأنواع التوحيد macam-macam tauhid, وتعريف الإيمان pengertian iman, شرح أركان الإيمان syarah rukun-rukun iman, وأنواع الشرك macam-macam kesyirikan, شروط الصلاة syarat-syarat salat, أركان الصلاة rukun-rukun salat, واجبات الصلاة wajib-wajib salat, مبطلات الصلاة pembatal-pembatal salat, وكذلك ما يتعلق بسنة الصلاة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المطوية التي وزعت عليكم begitupun perkara-perkara lain yang berkaitan dengan salat yang terdapat dalam kutaibat yang sudah dibagikan tersebut. فمهم جدا إن شاء الله تعالى غدا يعني قبل الدرس أول درس نا- تأتوا بالمذكرات نعم Sangat penting sekali besok pagi sebelum kita belajar antum-antum semua datang dengan apa dengan makalah ini. نعم والإدارة هنا المسؤولين عن الدورة يعني يطالعوا في حل الطلاب فلا بد أن يحل الجميع إن شاء الله تعالى begitupun yang apa yang mengurus daurah ini eh, mereka yang melihat apa jawaban-jawaban tersebut dan semuanya dituntut untuk apa untuk mengisi. نعم فقط متى الدرس؟ الساعة Ya, jadi insya Allah eh, kita akan lanjutkan pelajaran kita pada esok hari eh, pada jam 8. Ya, kita berikan juga syekhnya untuk eh, istirahat juga. Karena kemarin katanya dari Saudi ke sini itu memakan waktu 20 jam. Sekarang juga kita berikan istirahat kepada beliau. فعلى ما اشترطنا عليه من انتظام في وإذا يعني كان هناك لك زميل أو أحد يعني تخبره عن هذه الدورة حتى يأتي ويشاركنا في الأجر نعم Kemudian eh, sesuai dengan eh, perjanjian kita atau syarat-syarat kita yang tadi pagi yaitu untuk eh, diperhatikan yaitu apa? Untuk disiplin dalam kehadiran. Kemudian begitupun eh, misalnya ada teman-temannya yang eh, apa yang dekat misalnya yaitu dikabarkan misalnya untuk apa? Untuk menghadiri eh, muhadharah. Eh, mudah-mudahan ini adalah apa? sebagai tambahan pahala bagi antum semua. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم Ya, kemudian Syekh menutup uh, doa kepada kita semua, semoga kita diberi taufik oleh Allah dan semua diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah uh, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم